Kak Studio dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit teman, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murka. Kita hancurkan Majapahit. Laga Wangi. Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Tijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Hari Yoko. dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. hubungannya dengan Endang Kusumadewi, sekalipun mengalami perasaan yang sama. Woro Kembang Sore menyikapinya dengan lebih dewasa. Sesungguhnya hatinya pedih dan kecewa, bahkan jiwanya terasa hampa. Namun begitu, Woro Kembang Sore tak ingin menunjukkannya pada siapapun, terlebih-lebih pada Empu Janardana, kakak angkatnya. Ketika Empu Janardana menemuinya dan pamit mau melamar Endang Puspitasari, kesedihan itu tak bisa ditahan-tahan lagi dan air mata pun meleleh di pipi Woro Kembang Sore. Ada apa Kemang Sore? Kok kamu tiba-tiba menangis? Apakah aku telah salah mengucapkan sesuatu sehingga menyinggung perasaanmu? Tidak, Kakang. Kakang tidak salah apa-apa. Aku hanya takut sekali. Aku takut kehilangan Kakang Janarda. Ah, jangan bodoh Kemang Sore. Apapun yang terjadi, Oro Kemang Sore adalah adikku. Dan aku akan selalu menyayanginya. Itu tidak mungkin, kakak. Kalau kau punya istri, pasti kau akan segera melupakan aku. Aku berjanji hal itu tidak akan pernah terjadi. Ya, mudah-mudahan saja begitu, kakak. Tapi seandainya kau melupakan aku, aku bisa memakluminya. Dan aku bisa menerimanya dengan hati yang tulus. Sudah. Jangan berpikir terlampau jauh. Menurut pendapatku, setiap laki-laki yang sudah punya istri akan tetap bisa menyayangi adiknya. Tergantung bagaimana laki-laki itu. Uh, tapi kemang sore, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah aku cocok berpasangan dengan Puspita Sari? Iya, kalau kakang benar-benar mencintainya. Kalau kalian saling mencintai, pasti rumah tangga kalian akan aman dan tentram. Hanya pasangan yang saling mencintai bisa meraih kebahagiaan. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana gadis seperti Puspita Sari? Kau suka mempunyai saudara seperti dia? Puspita Sari mempunyai watak yang baik, kakak. Di samping dia mempunyai kecantikan yang sulit dicari tandingannya. Kakang tidak akan menyesal mempunyai istri seperti Endang Puspita Sari. Percayalah, kakak. Kalian akan hidup bahagia rukun selamanya. Terima kasih, Kemang Sore. Kau memang adikku yang paling manis dan paling kusayang. Jangan, kakak. Jangan. Mengapa? Aku hanya ingin memelukmu sebagai seorang adik. Aku tidak bermaksud apa-apa selain ingin menunjukkan rasa kasih sayangku. Lebih baik jangan, kakak. Kakak Janardana sekarang sudah mempunyai calon istri. Kalau orang sampai tahu kakang masih memeluk-meluk gadis lain, sekalipun aku adik angkatmu sendiri, hal itu bisa menjadi perguncingan. Kasihan Puspita Sari, kakang. Hmm, baiklah. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Memang sebaiknya mulai sekarang, aku membuat jarak, dan aku harus berhati-hati. Kau benar kemang sore. Ternyata kau cukup jeli bisa melihat hal-hal sekecil ini. Terima kasih atas peringatanmu. Uh, barangkali aku besok berangkat pagi-pagi sekali. Kau benar tidak mau ikut? Iya, tidak Kakang. Lebih baik aku tetap di Antapura. Kakang bisa pergi bersama Sugatra dan para cantrik yang lain. Nah, kau boleh istirahat lagi. Kalau capek, kau tidak perlu membantu. Biar semuanya dikerjakan para cantri. Iya, terima kasih, kakak. tidak perlu tahu. Tidak harus tahu. Dan sama sekali ini bukan salahmu, kakak. Ini kesalahan Woro Kembang Sore sendiri. Akulah adik angkat yang tidak tahu diuntung. Kau mengasuhku sejak kecil menggendongku ke sana kemari sambil menyanyikan tembang-tembang dolanan. Dan sikap sebagai kakak bisa kau pertahankan sampai saat ini. Sedangkan aku, aku telah berubah arah. Aku telah berani menumbuhkan perasaan yang tidak pada tempatnya. Duh, kakak. Maafkan Woro Kembang Sore. Adik angkatmu yang lancang ini. Sekarang semuanya terbukti karena salah arah, karena berani melanggar batas-batas larangan. Akhirnya aku menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Betapa pahitnya hidupku sekarang ini, kakak. Hatiku hancur, Lulu. Aku tahu. Aku percaya kau akan tetap menyayangiku. Tapi aku tidak bisa membayangkan jika kau duduk bersanding di atas pelaminan bersama wanita lain. Mungkin akal sehatku bisa menerima. Tapi hatiku ini, jiwaku ini, akan terus menjerit dan meronta-ronta. Duh, kakang Janardana. Tak ada yang bisa kulakukan sekarang ini. Tak ada yang pantas kulakukan. Selain dengan tulus hati, menyerahkanmu pada wanita lain. Dan sekali lagi, dan sekali lagi, aku minta maaf. Kembang sore minta maaf karena telah berani mencintai kakak angkatnya sendiri. Pagi yang cerah, awan putih berarak ke selatan. Beberapa ekor burung beterbangan di udara. Padepokan Antahpura tampak sibuk. Lima orang cantrik sibuk menaikkan hasil bumi ke atas gerobak. Sementara beberapa orang cantrik yang lain sibuk mengikat ternak. Empu Janardana sudah berdandan rapi. Dia mengenakan destar berwarna cerah Hari itu, dia bermaksud pergi ke Indrakila menemui keluarga Resi Wiyasa untuk menyerahkan mahar atau tukon. Mahar ialah sejumlah barang, bisa berupa hasil bumi, ternak, ataupun uang, juga bisa berupa perhiasan yang diserahkan keluarga calon pengantin laki-laki pada keluarga calon pengantin perempuan. Jika mahar sudah diserahkan, Artinya, calon pengantin perempuan sudah diikat. Ada banyak larangan untuk calon pengantin perempuan apabila orang tuanya sudah menerima mahar. Di antaranya, dia tidak boleh berjalan hanya berdua saja dengan laki-laki lain di tempat yang sepi. Dia juga tidak boleh bercakap-cakap hanya berdua saja dengan laki-laki lain, sekalipun laki-laki itu adalah saudaranya sendiri. Bagaimana kembang sore penampilanku? Cukup? Ah, <laughs> lebih dari cukup, kakak. Tentu sari nanti tidak sabar lagi ingin merangkulmu. Ah, jangan menggoda aku kembang sore. Tapi sebenarnya aku lebih senang kalau kau ikut serta. Ah, tidak, kakang. Aku di sini saja. Pergilah. Dewata Agung akan melindungi langkah-langkah kakang. Aku hanya bisa ikut berdoa. Semoga perkawinan kakang kelak akan kekal dan abadi dan Kakang bersama Endang Puspitasari bisa menjalani rumah tangga dengan aman, rukun, dan damai selamanya. Terima kasih Kemang Sore. Doa seorang adik yang baik hati pasti akan dikabulkan. Terima kasih. Nah, aku berangkat Kemang Sore. Iya. Hati-hati di jalan, Kakang. Kau juga harus hati-hati. Aku pergi tidak akan lama. Mungkin tiga empat hari. Dan setelah itu Aku harus mempersiapkan upacara perkawinan resmi. Pada saat itu, kau tidak boleh diantapura. Kau harus hadir. Kau harus ikut merasakan kebahagiaan kami. Ah, tentu kakang. Pada saat perkawinan kakang nanti, pasti aku akan hadir. Seorang cantrik datang melapor bahwa semua barang-barang yang diperlukan sudah dinaikkan ke atas gerobak. Bu Janardana melangkah dengan gagah menyeberangi halaman. Dan sebentar kemudian, rombongan sudah berangkat meninggalkan padepokan Antahpura. Ketika rombongan Empu Janardana bergerak semakin jauh, Woro Kembang Sore menghela nafas panjang. Dia hampir tak mampu berdiri, sehingga terpaksa berpegangan pada daun pintu. Entah mengapa, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas dan sebagian jiwanya hilang, ikut pergi bersama rombongan. Buru-buru gadis itu masuk ke ruangan biliknya dihempaskannya tubuhnya di atas ranjang. Dadanya serasa sesak, dan air mata kembali meleleh membasahi pipinya yang lembut. Kakak, Kakang Janardana, akhirnya kau pergi juga. Kau meninggalkan aku sendirian di pondok ini. Kau pergi untuk menemui kekasihmu. Kau pergi sebagai calon mempelai pria untuk bertemu dengan calon mempelai wanita. Sementara aku tetap di sini, tidur di ranjang penuh kenangan ini, sendirian. Tapi kakak, Woro Kembang Sore tetap mencintaimu. Karena itu aku rela melepaskanmu. Aku harus bisa menerima kenyataan ini. Betapapun pedihnya. Inilah pengorbanan paling besar yang bisa ku persembahkan untukmu. Sebagai ucapan terima kasihku. Karena kau sudah merawatku sejak kecil. Sejak kembang sore masih berupa anak-anak. Sampai sekarang. Hingga aku menjadi seorang wanita dewasa. Pergilah kakak. Pergilah dengan tenang. Jangan lagi menengok-nengok ke belakang. Jangan lagi hiraukan kembang sore. Aku pasti bisa menanggung beban cobaan hidup yang sangat berat ini. Semoga dewa tak Agung selalu mengikuti langkah-langkahmu, Kakang Janardana. Kembang sore berusaha menghilangkan rasa sesak di dadanya dengan mengambil nafas panjang. Tapi kesedihan itu semakin mencekam. Waro kembang sore berusaha memberikan perlawanan. Terjadilah pertarungan yang hebat. Tarik-menarik yang kuat. Waro kembang sore tetap ingin tegar. Tapi apa daya, naluri kewanitaannya jauh lebih perkasa Akhirnya, gadis itu kembali menyuruhkan kepalanya ke balik bantal, dan dia pun menangis sejadi-jadinya. <gasps> bisa tidur lagi. Tapi hari masih gelap. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Rasa-rasanya aku tidak mungkin bisa tinggal di Antapura lagi. Aku bisa sakit kalau terus-menerus begini. Ya, lebih baik aku pergi. Ah, tapi mau pergi kemana? Dan dan bagaimana dengan Kakang Jenardana? Tiba-tiba Woro Kembang Suri berdiri dan membuka pintu lemari. Dia mengeluarkan beberapa potong pakaian, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang kulit. Sesaat lamanya dia berbenah. Setelah itu, dia mengambil selembar puda. Puda ialah bunga pandan. Puda atau bunga pandan ini pada zaman dulu biasa dipergunakan orang untuk menulis surat. Dan tangkai penanya biasanya digunakan duri daun pandan. Sambil mengusap air matanya, Woro Kembang Sore mulai menulis di atas pudak. aku tak sampai hati menempuh jalan ini. Sejak kecil, aku tinggal di Antahpura. Antahpura, Jenardana, dan Woro Kembang Sore telah menjadi kesatuan yang kuat yang mengakar dalam hatiku. Tapi setelah kau pergi, melamar Endang Puspitasari, semua jadi berubah. Yang semula utuh menjadi pecah. Aku tidak mungkin merengek-rengek padamu. Bermanja-manja seperti dulu. Dan pura menjadi sepi bagaikan makam tua yang tidak pernah dirawat lagi. Dulu, Antapura menjadi desa kebanggaanku. Sekarang tempat ini terasa dingin dan asing. Ah, aku tidak bisa lebih lama tinggal di sini. Aku tidak mau dikubur selagi masih hidup. Janardana, kalau kau membaca surat ini, aku sudah pergi meninggalkan Antahpura. Jangan tanyakan kemana, Kakang. Aku tidak akan bisa menjawabnya. Memang aku pergi tanpa tujuan yang pasti. Aku pergi sekedar hanya menuruti kata hati. Hati yang terluka dan ingin segera menemukan obatnya. Sebenarnya jalan yang kutempuh ini bukan jalan yang ringan. Banyak onak duri dan kerikil tajam. Aku pasti akan bertemu dengan orang-orang jahat dan kejam. Dunia luar pasti tidak akan setenang dan senyaman padepokan. Tapi kakang, aku harus berani menatap jauh ke depan. Aku tak bisa lagi bermanja-manja di antahpura yang sudah menjadi kuburan masa lalu. Aku harus berani menegakkan kepala dan menantang masa depan satu-satunya milikku yang masih pantas diperjuangkan. Ah, maaf Kakang Janardana. Aku terpaksa tak bisa memenuhi janjiku untuk datang di hari perkawinanmu. Selamat tinggal, kakak. Selamat tinggal, Antapura. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-37 serial Sandiwara Radio, Pelangi di atas Gelagah Wangi, yang kali ini didukung oleh para pemain. Ivana Rose sebagai Waro Kembang Sore, Harry Fadli sebagai Empu Janardana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Woro Kembang Sore dalam pengembaraannya yang panjang? Dan bagaimana dengan Empu Janardana? Apakah perkawinannya dengan Puspita Sari akan berlangsung dengan selamat? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.